بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني الأعزاء وأخواتي الفاضلات المسلمون والمسلمات أعزكم الله بالسنة Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan wajib bagi setiap muslim untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan di antara cara kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita adalah dengan cara mempergunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dan Alhamdulillah, pada detik ini juga Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat yaitu nikmat diberikan kesempatan untuk mempelajari bahasa Arab karena e, tujuan daripada mempelajari bahasa Arab ini adalah untuk memahami Al-Quranul Karim dan e, As-Sunnah As-Sahihah. Tiada tujuan lain ketika kita mempelajari bahasa Arab kecuali untuk mencapai hal tersebut. Yaitu untuk dapat memahami Al-Quranul Karim, dapat e, merujuk langsung kepada kitab-kitab tafsir para ulama kita dalam bahasa Arab, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana tafsir yang benar, bagaimana pemahaman yang benar terhadap satu ayat, Begitu pula kita mampu untuk membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa harus melihat terjemah. Dan kita dapat juga membaca langsung eh, syarah para ulama, penjelasan para ulama ahlus sunnah yang menjelaskan kepada kita bagaimana eh, pemahaman terhadap satu hadis tersebut. Tentu ini semua eh, kita katakan sebagai nikmat yang besar dari Allah Taala. Bagaimana tidak? Seorang muslim jika dia mempelajari bahasa Arab sehingga dia memiliki pengetahuan yang cukup dalam bahasa Arab ini, dia mampu untuk dapat eh, menimba ilmu-ilmu Islam dari eh, sumber-sumber yang terpercaya. Dia tidak akan mengandalkan sekedar mengandalkan terjemah saja. Dan kita ketahui bahwasanya terjemah itu banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam penerjemahan. Eh, sehingga orang yang memahami bahasa Arab ini dia bagaikan seseorang yang memegang kunci ilmu atau dia bagikan seseorang yang sedang berada di tepian lautan dan dia memiliki kemampuan yang cukup untuk berenang dan dia mampu untuk berenang di laut itu baik dari segala sisinya. Dia mampu berenang di tepian, dia mampu berenang di tengah sehingga dia bisa memilih di mana dia tempat berenang. Begitu pula orang yang memahami bahasa Arab ini subhanallah ikhwan wa akhwat fillah azakumullah Eh, tak terasa ini imat yang besar. E, sebagaimana saya sebutkan tadi, kita mampu langsung menimba ilmu-ilmu Islam dari sumber-sumbernya, <clears throat> yaitu dari Al-Quran dan Sunnah, serta penjelasan uh, para ulama berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah ini, bagaimana kita memahaminya dan bagaimana kita mengamalkannya dengan pengamalan yang benar. Ini semua tidak mungkin diraih kecuali dengan jalan salah satunya adalah memahami bahasa Arab. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala Eh, menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim itu diantaranya dalam surat uh, Al-Maryam misalnya, surat Maryam ayat yang ke 97. Allah tabaraka wa ta'ala firman, "Fa innama yassarnaka bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda." Dalam surat Maryam, surat ke-97 Allah tabaraka wa taala firman, "Fa innama yassarnahu bilisanik." Maka sesungguhnya yassarnahu kami telah mudahkan Al-Qur'an itu bilisanika dengan lisanmu wahai Muhammad, Itu dengan bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Kami telah mudahkan Al-Qur'an lantaran bahasa Nabi Muhammad." Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW dari orang Arab. Dan bahasa yang dipakai oleh Nabi yang terakhir, Nabi penutup dari seluruh Nabi dan Rasul adalah bahasa Arab. Maka Al-Hafidh Ibn Kathir dalam tafsirnya mengatakan ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan fa yassarnahu yakni Al-Qur'an ketika Allah mengatakan sungguh kami telah mudahkan dia dia di sini ya, yakni kata Al-Hafidz Ibnu Katsir Al-Qur'an. Bilisanika ai ya Muhammad. Bilisani Al-Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lisan dan bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa lisan al-Arabi al-mubin al-fasih al-kamil. al Habib bin Katsir mengatakan yang, yang dimaksud lisan atau bahasa Nabi Muhammad adalah al-lisanul Arabi, bahasa Arab. Al-mubin yang nyata al-fasih yang fasih, yang terang, al-kamil yang sempurna. Lihat ikhwan wa khafillah azakumullah di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir mensifati bahasa Arab itu dengan beberapa sifat. Yang pertama, al-mubin yang nyata, yang terang. Al-fasih yang jelas. Kemudian yang terakhir al-kamil yang sempurna. Begitu pula Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya, yaitu tafsir Fathul Qadir, beliau mengatakan ketika menjelaskan makna ay yassarnal Qur'an e, eh, ketika menjelaskan firman Allah dalam surat Maryam tadi fa innama yassarnahu bilisanika ay yassarnal Qur'an bi inzalina lahu ala lughatik maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan Al-Qur'an karena diturunkan dengan bahasa wahai Muhammad wa fassalnahu wa sahhalnah kami rinci dan kami mudahkan dia karena bahasamu Begitu pula Syekh Abdurrahman sadi mengatakan dalam tafsirnya yaitu Taisirul Quran Al-Karim Taisirul Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Manan beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat yang kita baca barusan yukhbiru ta'ala an ni'matihi ta'ala wa anna Allah yassara hadzal Quran Al-Karim bilisanir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam يسر ألفاظه ومعانيه ليحصل المقصود منه والانتفاء به. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang salah satu nikmatnya yaitu Allah mudahkan Al-Qur'an ini lantaran ia diturunkan dengan bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran dia diturunkan dengan bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahasa Nabi Muhammad tidak lain tidak bukan adalah bahasa Arab. Yassara alfadahu, dimudahkan lafaznya, lafaz-lafaznya. Wa ma'aniyahu dan dimudahkan maknanya. Liyahsulal maqsudu minhu agar kita mendapatkan maksud dari diturunkannya Al-Qur'an walintifa'u bih dan mengambil faidah eh, darinya. Maka ikhwan wa akhwat azakumullah kita mengingatkan kembali kepada kita semua agar kita berusaha untuk mengikhlaskan semua ibadah kita hanya untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala eh, dan diantaranya kita berusaha mengikhlaskan diri kita ketika kita mempelajari bahasa Arab ini. Karena bahasa Arab ini adalah ibadah, mempelajari bahasa Arab ini adalah ibadah. Maka sebagaimana ibadah-ibadah yang lain eh, tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa taala kecuali dengan diantaranya memenuhi syarat yaitu ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Dan insyaallah tabaraka wa taala pada malam ini kita akan uh, melanjutkan kembali uh, ikhtibar syafahi yang mana sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu dan sudah ada 5 atau 6 ini Abu Zuhri. Ada 5 6 uh, ikhwan dan akhwat yang sudah kita uji dan mudah-mudahan pada malam ini juga kita dapatkan jumlah yang uh, lebih banyak agar uh, mudah-mudahan uh, ini bisa menjadi uh, sebagai wakil daripada ikhwan dan akhwat yang belajar melalui radio dan ini menjadi eh, sekaligus sebagai tolak ukur uh, bagaimana efektivitas pembelajaran kita selama ini. Baik, ikhwan azakumullah dibuka seluas-luasnya bagi antum dan sudah ana jelaskan pada pertemuan yang lalu uh, cara kita ujian syafahi melalui uh, siaran radio ini adalah Eh, yang pertama antum nanti akan diminta untuk membaca satu nas bacaan atau satu dialog. Kemudian anak akan menanyakan beberapa hal berkaitan dengan dialog atau bacaan yang sudah antum baca tadi. Kemudian uh, ada juga <clears throat> pertanyaan berkaitan dengan uh, kaidah-kaidah nahu dan sarf secara global yang sudah kita bahas, tidak secara rinci, secara global saja. Kemudian uh, ada juga uh, uh, tugas untuk Misalnya eh, mencari mufrad atau mencari jamak dari satu kata. Dan yang terakhir, uh, antum akan diminta untuk membuat satu kalimat sempurna dari dari beberapa kata yang anda akan eh, berikan. Demikian? Nah. Dan uh, kita selanjutnya buka line telepon untuk para pendengar roja semuanya. Bagi Anda yang ingin berinteraktif secara langsung, guna mengikuti ujian lisan ini, silahkan di 0218236543. Baik, kita sudah dapatkan satu Telepon kita angkat. Baik, silakan. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini Pak? Dengan Abdul Wahid di Ciganjur. Masya Allah. Kewalak Pak Abdul Wahid. Alhamdulillah Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah alhamdulillah Masya Allah. Bagaimana cuaca di Cikanjur Pak Abdul Wahid? Hujan? Hujan. Oh lagi hujan sama kalau iya. begitu. ya. alhamdulillah jelas suaranya. Alhamdulillah. Nah, tafadhal Pak Abdul Wahid iftah safha 30. ثلاثة نعم صفحة ثلاثون يا خلاص اقرأ أستاذ نعم تفضل اقرأ يا من فتح باب الفصل نعم أنا فتحته uh, terjemah awalan Pak Abdul Wahid ya. Siapakah yang telah membuka pintu kelas? Naam. Ana fatahtu. Saya telah membukanya. Masya Allah. Naam. Wa fatahat wa fatahan nawafida. Naam. Dan siapa yang telah membuka jendela? Naam. Ana fatah duha. Taib. Saya telah membukanya. Sahih. Man kasaro hadal maktaba. Naam. Man kasaro. Man kasaro hadal maktaba. Naam. Siapa yang telah membuka eh, mem kasara. mematahkan memecahkan meja? Naam Aantaka sertahu ya Hashimu Apakah kamu yang telah mematahkan ya Hashim? La Ini makasartu Tidak Saya tidak mematahkannya Sahih nah. Stamir arut Aroja Zakaria wa Hamzatu wa Usmanu mimma kata Apakah Zaka, apakah telah kembali Zakaria, wa Hamzah dan Utsman dari Mekah? Nah. La maraja'u. Nah. Belum. Belum kembali. Sahih. Mereka belum? Mereka belum kembali. Nah, istabir Pak Abdul Rahim. Ya Ustadu, kharajat tulabul jududu wa zahabu ilal mudiri. Nah. Ya Ustadz, uh, eh, telah keluar murid-murid nah. yang baru. Nah dan pergi menuju ke mudir atau kepala sekolah. Sahih. Nah. Afahim tatersa ya Tolha? Nah. Apakah <coughs> kamu telah paham pelajaran wahai Tolha? Jaid. Naam, fahim tu jayidan. Fahim tuhu? Fahim tuhu jayidan. Nah. Benar, saya telah paham dengan baik. Nah. Baik, syukron Pak Abdul Rahim. Syukron. Masya Allah, terjemahannya bagus. Ada soal-soal yang belum kita sekarang kita baca sekarang. Siap Pak Abdul Rahim? Oke, okay, okay, siap, Baik. siap, siap. Tidak banyak insya Allah, karena Pak Abdul Rahim sudah membaca tadi dialognya cukup banyak, yes. maka pertanyaan-pertanyaannya kita kurangi. Begitu Pak Abdul Rahim? Nah, nah, nah. Baik. Pak Abdul Rahim, yes. silakan tidak apa dibuka bukunya. Yes. Ada beberapa pertanyaan. Yes. Yang pertama berkaitan dengan uh, isti'abu an-nas al fahmu an-nas, bagaimana pemahaman Pak Abdul Wahid terhadap bacaan yang dibaca tadi. Nah, siap Pak Abdul Wahid? Insya Allah. Ya. Baik. Soal yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah. Aina zahabat tullabul jududu? Aina zahabat tullabul jududu? Nah. Zahabat tullabul jududu ilal mudiri. Mumtaz. Bisa terjemahkan Pak Abdul Wahid? Eh, para murid yang baru itu. Nah telah pergi ke sekolah. Ahsan, sahih. Yang kedua sekarang. Afahima Talhatu darsa? Afahima Talhatu ad-darsa? Naam. Naam. Fahim fahimahu. Fahimahu, sahih, mumtaz. Naam, fahimahu, mumtaz. Pak Abdul Wahid, sahih atau khata? Sekarang sahih atau khata? Hmm. Eh, antum bilang sahih jika kalimatnya benar, antum bilang khata jika kalimatnya salah. نعم. فتح حامد النوافذ فتح حامد النوافذ صحيح ولا خطأ خطأ خطأ الصحيح الصحيح علي علي فتح علي فتح فتح علي النوافذ ممتاز فتح علي النوافذ صحيح yang kedua sahih atau khata' ذهب الطلاب الجدد إلى الطبيب ذهب الطلاب الجدد إلى الطبيب صحيح خطأ خطأ خطأ الصحيح ماذا ذهب الطلاب الجدد إلى المدير نعم صحيح satu lagi Pak Abdul Wahid sahih atau khata uh, Talha lam yafham ad-dars Talha lam yafham ad-dars sahih atau khata? Khata. Khata. Naam. As-sahih? As-sahih tuhu jayidan. tuhu, kalau fahim tuh berarti Pak Abdul Wahid yang paham. Bagaimana pemirnya? Tadi Pak Abdul Wahid sudah bisa. Fahimahu jayidan. Mumtaz, mumtaz. Beberapa soal lagi Pak Abdul Wahid. Pak Abdul Wahid di sini ada kalimat eh uh, misalnya qara'at talibu al-qur'ana qara'a at-talibu al-qur'ana ya. ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah Pak Abdullah jumlah qara'atul jumlah fi'liyah mengapa disebut jumlah fi'liyah li'anna mubtada bil fi'li li'annahu Ubtudi abil. Ubtudi abil fi'il. Sahih, karena dia dimulai dengan fi'il. kata kerja fi'il, yaitu apa kata kerjanya? Qara'a. Qara'a talibul Qur'ana. Apa posisi at-talibu di situ dan apa posisi Al-Qur'an di situ? At-talibu al-fa'il, al-Qur'ana maf'ulun. Mumtaz, sahih, sahih. At-talibu fa'il, ma mana fa'il Pak Abdul Wahid? At-talibu. Ma mana fa'il? Apa yang dimaksud dengan fa'il? Oh, fa'il subjek subjek um, fa'ulun bih tadi al-qur'ana apa dalam bahasa kita objek syukuran satu lagi Pak Abdul Pak Abdul Wahid masukkan uh, eh, dalam kalimat sempurna uh, al-qahwah al-qahwatu hmm, masukkan kalimat al-qahwah dalam kalimat sempurna al-qahwatu mana al-qahwatu Pak Abdul Wahid kopi ah na'am jadi uh, eh, syarib syaribat Fatim, Fatimatu al-Qahwah. Masya Allah. Al syaribat Fatimatu Al-Qahwata. Al-Qahwata mumtaz. Ahsant. Naam. Syukuran Pak Abdul Wahid. Ini Masya Allah semua soal antum bisa jawab. Alhamdulillah. Jazakum khair. Alhamdulillah. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Pak Abdul Wahid di Ciganjur dan nilainya mumtaz ada? Alhamdulillah. Mumtaz ya Pak ya? Nah. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua di belakang Pak Abdul Wahid. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua di belakang Pak Abdul Wahid di, yang ada di Ciganjur bagi pendengar yang lain di 0218233661. Silahkan untuk mengikuti ujian syafa'i atau ujian lisan dari pembahasan kitab Rasulullah jilid yang kedua dari bab 1 sampai dengan bab 10. Silahkan. Kita angkat telepon selanjutnya. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa? Ibu Tina di Cijantung. Ahlan. Ahlan. Ahlan Bu Tina. Kif haluki Ibu, Ibu Tina? Iya, alhamdulillah sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Tolong, tolong jangan cepat-cepat ya. lagi. Oh iya. Belum pernah ngikutin, baru mau mencoba. Oh iya, enggak Ibu Tina sudah beberapa kali ikuti ujian pembelajaran? oh, belum pernah ujian. Oh iya, ya, tidak apa-apa. Belajarnya ngikutin dari pelajaran lima dulu. Oh iya, tidak. Alhamdulillah kalau begitu nanti uh, eh, Om Ibu Tina baca Ad-Darsus Sadis Safha, nah, Safha sittatun wa thalathun. Ya. Sittatun wa thalathun. Halaman berapa itu Ibu Tina? Sittatun wa thalathun. Ya, sittatun wa thalathun. Hmm, enam puluh. eh. Hmm. Sittatun wa thalathun. Mana puluhannya? Sitta atau thalathu? Uh, ah, sita. Lah, puluhannya thalatha. Sittatun wa thalathun. Tiga puluh enam. Sahih. Nah. Ya. Wajati Ibu Tina? Ya. Sudah ketemu? sudah. Tafadhal. Tafadhali, iqra'i. Ad-darsu sadis. Nah. Pelajaran ke-6. Ahsant. Mata roja'ta minal madrasati ya bunaya. Nah. Kapan eh, eh, kembali dari minal madrasah? Kapan kamu kembali dari madrasah wahai anakku? Nah. Uh, roja'tu di nisfi sa'ati. Nah saya saya kembali uh, kopla uh, sebelum setengah jam yang lalu. Mumtaz, setengah jam yang lalu. Nah. Aina ah, Aina uktuka. Aina uktuka Maryamu. Ama ama rojaat. Nah. Uh, di mana sudah saudaramu Uh, di mana saudaramu Maryam? Nah, di mana saudara perempuanmu Maryam? Uh, di mana saudara perempuanmu Maryam? Nah. Hmm, ah, saya saya tidak me amar rajaat ah. bukankah bukankah telah kembali ya. dia telah kembali bukankah dia telah kembali nah la la, adri la adri nah. roa itu ha nah ah, As, tidak saya tidak tahu nah saya tidak melihatnya. Sahih. Nah, nya di sini kembali ke siapa? Ibu Tina? Ke, eh, ke Maryam. Sahih. Nah. Mada mada qaratal mada qaratal yaum? Nah, sahih. Apa yang apa yang kamu baca hari ini? Nah. Qaratul yauma darsan jadid. Hmm, jadi dan Jadi dan fil Nah. Uh, saya membaca pada hari ini pelajaran eh, pelajaran baru pelajaran baru fikih. Sahih. Nah, dalam atau pada fikih. Nah. Pada fikih. Standar. <coughs> Afahim afahim tahu? Nah. Apakah apakah kamu uh, paham? Nah. Apakah kamu memahaminya? Sahih. Nah. Naam. Fahim tuhu jayidan. Nah. Ya benar, saya memahaminya betul-betul. Nah, dengan baik. Ya, dengan jayidan. baik. Nah. Satu lagi, silakan. Ama korotal Quranal yauma? Naam. Hmm, apakah tidakkah? Hmm, bukankah? Bukankah engkau membaca Al-Quran hari ini? Naam. Bala korotu suratur. Suratar. Korotu suratar rohmani. Wa hafiz wa hafiz tuha. Sahih. Fafarika mud, mudar itu kasiron. Nah. Hmm, ya, saya membaca surat Ar-Rahman dan uh, dan eh, Saya mem mem menghafalnya. Dan saya sudah menghafalnya. Dan saya sudah menghafalnya. Nah. Bapak Nisabi, uh, eh, dan maka maka uh, gembira uh, maka guru gembira kali. Nah. B apa tibi? Eh, kepadaku. Kepadaku. Nah. Kepadaku. Nah. Waqala. Waqala. Innaka innaka ahsanu talibin fil fasli. Nah. Hmm, dan dia dia berkata. Dia di sini siapa? Guru. Butina? Uh, eh, Al Mudaris. Nah. Al Mudaris guru. Innaka <clears throat> sesungguhnya engkau uh, paling paling baik murid. Ahsanu talibin. Murid, murid yang paling baik di kelas ini. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nah. Zadakallahu ilman ya ya bunaya. Nah. Masya Allah. Uh, semoga Allah menambah ilmu. Uh, ya wahai, wahai anakku. Nah, kepadamu wahai anakku. Nah. Kepa kepadamu wahai anakku. Masya Allah. Nah, syukuran Ibu Tina. Cukup. Nah. Taib, ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan yang barusan dibaca Ibu Tina. Siap Ibu Tina? Insya Allah. Taib. Nah, uh, eh, as awal eh, dipersilakan dibuka bukunya, boleh? Boleh ya. Nah. Mata raja'a Sa'idun minal madrasah? Mata raja'a Sa'idun minal madrasati? Oh kok Sa'id uh, Mata raja'a Sa'idun? Raja'a raja'a nah. Sa'idun minal fasli minal minal madrasati? Oh, minal madrasati qabla nisfi sa'ati. qabla nisfi sa'atin. Mumtaz. Sahih. السؤال الثاني soalan kedua Ya. أي سورة حفظ سعيد أي سورة حفظ سعيد Sa'idun hafiza suratan suratar rahmani نعم حفظ سورة الرحمن ar-rahman. طيب صحيح أو خطأ sekarang Ibu Tina Ya. Kalau benar katakan sahih, kalau salah katakan khata. Uh, Al-mudarrisu ghadiba min sa'idin. Ghadiba itu marah. Uh, sahih, min sa'idin. Ghadiba min sa'id. Sahih atau khata? Uh, khata. Khata. As-sahih? As-sahih. Uh, wa, wa. Hmm, huwa? Wa al-ustad itu. Mm -hmm. hmm. Kalau tidak ghadiba maka bagaimana? Fariha Fariha. Fariha بسعيد Ila ya ila ya nah fariha bi Fariha bi Sa'idin صحيح fariha bi سعيد طيب masih sahih atau khata ya ukhtu sa'idin Aisyah ukhtu sa'idin Aisyah sahih atau khata khoto khata Ah, as-sahih ماذا as-sahih Maryam Maryam ukhtu sa'idin Maryam nah Maryam masih sahih kata khata Satu lagi Ibu Tina. Qara'a Sa'idun al-yawma darsan jadidan fil fiqhi. Qara'a Sa'idun al-yawm darsan jadidan fil fiqhi. Sahih atau khata Uh, eh, uh, eh, Anak ulang. Sahih. Ah, sahih? Sahih. Yakin? Qara'a Sa'idun al-yawma Sa'idun Nah Sa'idun al-yawma Darsan jadidan fil fiqhi Sahih khata Sahih Sahih Ahsan Nah ya. memang benar itu jawaban benar, Tidak benar. Nah, tidak salah kalimat itu Baik berikutnya ya. uh, Ibu Tina Ya ya eh, di sini Ibu Tina yang barusan Ibu baca tadi ada banyak sekali kata kerja disebutkan di situ. Ya. Uh, yang disebutkan di situ kata kerja jenis apa itu Ibu Tina? Atau Ibu Tina sebutkan dulu apa saja kata kerja yang di, yang Ibu Tina baca? Hah? Fi'il madin. Fi'il madhi. Contohnya apa yang disebutkan sih di antaranya? Roja'ta. Roja'ta apalagi? Hmm. Eh. Sebutkan tiga. kita dulu ya ditunggu. Korokta. Korokta. Taib. Satu lagi. Hmm. Al hmm. fahim. Fahim. Fahim, ta atau fahim tu. Sahih. Fahim ta. Nah, sahih. Ibu Tina bisa tolong sebutkan fi'il mudhari'nya dari oh, iya. misalnya raja'a. Iya. Bagaimana fi'il mudhari'? Iya, raja'a. Raja'a yarji'u. Raja'a yarji'u. Mumtaz. Fahima. Fahima uh, fahima yafhamu. Fahima yafhamu mumtaz. Satu lagi, hafizha. Hafizha yahfazu. Hafizha yahfazu. Baik. Eh uh, satu lagi, Ibu Tina. Ya, ya. Satu soal berkaitan dengan membuat uh, kalimat dari satu kata. Iya. Siap, Ibu Tina? Ya Allah apa? Silahkan uh, eh, buat kata dari sah saatun. Saatun. Nah. Oh, saatun jam ya. Nah. Ada hadas saatun rohisun sidan. Hada sa'atun rohisun. Dan. Sa'atun pakai hada atau pakai hadihi Ibu Tina? Oh iya, hadihi sa'atun. Naam, Rohisun atau rohisatun? Rohisatun jiddan. Naam, Hadihi sa'atun rohisatun Rohisatun jiddan. Hadihi sa'atun rohisatun jiddan. Mumtaz. Satu lagi Ibu Tina. Ya. Uh, dari kalimat misalnya suratun sin wau ra ta suratun. Suratun. Uh. Fahim tuh saya hafal. Hafiz tuh atau fahim tuh? Oh ya. Hafiz tuh hafiz tuh suratun naba. Hafiz tuh suratu atau surata? Hafiz hafiz tuh suratan nabai. Suratan nabai. Mengapa surata Ibu Tina? Karena maf'ul bih. Maf'ulun bih dan maf'ulun bih pasti harus apa? Marfu atau majrur? Mansub. Mansubun. Fathah. Mansubun bil fathah. Ya. Baik, syukran Ibu Tina. Jazakallah khair, Masya Allah. Sebagian besar Ibu Tina dapat menjawab soal-soalnya, Alhamdulillah. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik, jazakallah khair kepada eh, Ibu Tina di <clears throat> Cijantung dan yang kita berikan adalah jajidan Ustaz. Jajidan, Masya Allah. Nah. Jazakallah khair sekali lagi dan kita berikan kesempatan yang ketiga di belakang Ibu Tina eh, di Cijantung. Silahkan bagi pendengar di 0218236543. Ujian Syafahi dari bab 1 sampai dengan bab 10 yang kita ambil secara acak. Kita berikan kesempatan yang ketiga. Fadal. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Ahi Satria di Narogong. Baik. Nah, kaifa Ah Satria? Alhamdulillah khair Ustaz. Masya Bagaimana Narogong? Hujan seperti Narogong ini? Iya, hujan Ustaz. Ah, sahih. Fadal Satria, ik, antum matikan dulu radionya. Ada feedback yang sangat keras sekali. Sudah? Sudah, Ustaz. Baik. Fadlan Satria. Iqra. Ad-dars asabi safa sittatun warbaun. Eh, maaf, Satria, radionya dimatikan saja. Ada feedback tape. Jazakallah khair. Silakan. Enak, Nah, mantan baca. Safa sittatun warbaun. arba'un. Hadalisa min radio huwa. Hmm. Ah. Sita arba'un. Nah, sitatun Tun arba'un. Antum sudah matikan radionya, Satria? Kalas, Ustaz. Kalas, baik. Jazakallah khair. Istamir. Sitatun Tun arba'un. Naam. adar darsu asabi sabi Naam, tarjim. Pelajaran ketujuh. Sahih. Nah. Al-abu. Ayah. Aina dhahabtum ba'da darsi ya abnai? Naam. Kemana kalian telah pergi setelah kemana kalian pergi setelah pelajaran ya anak-anakku, anak-anakku. Hmm. Al-abna'u zahabna ilal mal'abi. Nah. Kami telah pergi ke tempat bermain. Sahih. Al-abu. Aku rotal kubami lantus am korotas salati. Nah. Nah. Apakah yang kalian mainkan, yang telah kalian mainkan permainan ah, sepak bola atau bola basket? Sahih. Nah. Al-abna'u al-ibada al-yauma kurotal qadami. <coughs> Nah. Kami telah bermain hari ini bola kaki. Sahih. Al-ibada kurotas salati fi fil ilma madi. Nah. Dan kami telah bermain bola basket di minggu yang lalu. Nah, sahih. Al-abu. Apa dahabtum ilal maktabati al-yauma? Bukankah kalian telah pergi ke perpustakaan hari ini. Nah. Al-Abna'u. Tidak usah uh, Satria, tidak usah disebutkan al-ab al-abna berulang-ulang kali, langsung saja kalimatnya. Abna. Iya, kami telah pergi. Nah. Mada korotum hunaka? Apa yang telah kalian baca di sana? Nah. Korona asuhufa. Kami telah membaca koran-koran. Nah. Asami'tum al-akhbara minal ila'atil yawma Nah. Apakah kalian telah mendengar berita dari radio hari ini? Nah. Naam kami Nah. Ya, kami telah mendengarnya. Jadi, istamir. Min ai ila'atin sami'tum? Di siaran mana kalian telah mendengar? Hmm, dari siaran mana? Nah, dari siaran mana kalian telah mendengarnya? Sahih. Nah. Sami'na min salati ida'atin. Kami telah mendengar dari tiga siaran. Nah. Min ida'ati riyadi dari siaran Riyadh, wa al-kohirati dan dari siaran Qahirah. Nah. Wa idha'atil London, Londona nah. dan dari siaran London. Baik, syukran. Ah, Satria, cukup. Jazakallah khair. Hmm uh, Al-Qira'ah mumtazah. Bacaannya bagus dan artinya juga Masya Allah. Jadi. Taib, uh, al-an ajib anil as'ilatil atiyah. Musta'id ya Satria musta'id. Siap? Insya Allah, saat musta'id. Hmm. Taib. Uh, eh, rakam wahid. Aina dhahabal abna'u بعد الدرس. Aina hmm. dhahabal abna'u ba'da darsi? Dhahabu ilal mal'abi. Zahabu mumtaz sahih. Bisa diterjemahkan? Jawabannya mereka, tadi? Ah, mereka semua pergi ke tempat main. Mumtaz, mumtaz. As-su'al tsani. Mada yal'abuna fil mal'ab? Mada yal'abuna fil mal'ab? Yal'abuna fil mal'ab kuratal qadami. Masya Allah, yal'abuna kuratal qadam. Sahih. Mata la'ibu kuratas sallah? متى لعبوا كرة السلة لعبوا كرة السلة في الأسبوع الماضي في الأسبوع الماضي صحيح ما شاء الله طيب السؤال الأخير soal yang terakhir berkaitan dengan uh, ajib anil asidatil atiyah ماذا قرأ الأبناء في المكتبة ماذا قرأ الأبناء مكتبة الكوفة Suara antum terputus-putus Satria. Seperti karena cuaca ini. Ulang sekali lagi. Nah, sepertinya komunikasi kita agak sulit ini. Terputus-putus suaranya. Coba sekali lagi. Qara'u fil maktabati as-suhufa. Sahih. Suara antum jelas sekarang. sant. Yakfi. Cukup. Sekarang sahih al khata. Uh, eh, antum paham ya perintahnya di sini? Ah, Satria? Nah. Perintahnya antum paham? يا فهم أستاذ Taib. Sahih al khata. La'ibal abna'u kuratal qadami fil usbu'il madi. خطأ Hah? Sah khata sahih? خطأ Khata. As-sahih mada? لعب الأبناء في الأسبوع الماضي كرة السلة Mumtaz, mumtaz. Masih sahih atau khata? الأبناء ذهبوا إلى المكتبة بعد الدرس الأبناء ذهبوا إلى المكتبة بعد الدرس صحيح أو خطأ خطأ خطأ الصحيح ماذا ذهبوا إلى الملعب بعد الدرس نعم ذهبوا إلى الملعب بعد الدرس صحيح satu lagi sahih atau Sami'al abna'u min arba'ati idha'atin. Min arba'ati idha'atin. Sahih atau khata? خطأ أستاذ. Khata. As-sahih mada? سمعوا من ثلاث إذاعات Mumtaz, mumtaz. Ahsant. Taib, soal berikutnya, Satria. Dari yang antum baca tadi ada beberapa isim yang jamak. Subhanallah. Mohon maaf. Astagfirullah, eh, terputus eh, sambungan telepon dari Ah Satria di Narogong, hmm. mungkin karena gangguan cuaca, cuaca juga. Nah. Dan kabarullah kami eh, jasa jazakallah khair kalau ala kulihal dan insyaallah kita berikan takdir. Ya. Ya. semua jawaban bisa dijawab. Nah. Baik. Sekali kami ucapkan jazakallah khair kepada Satria ya, atas interaktifnya dan eh, insyaallah kedepannya Anda bisa hubungi kembali dalam kajian-kajian kita dalam jawab interaktif atau mungkin Anda ingin mengulang kembali ujian silahkan fobal di 0218236543. Saya pendengar rajin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Satria di 0218236543. Kami sampaikan dalam ujian syafahiyah tulisan dari bab 1 sampai dengan bab 10 pelajaran Darussalam Arabiyah yang jilid kedua. kita berikan kesempatan berikutnya. Fobang. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Pak Abdul Waris. Oh di mana Pak? Ah, Khair, di Jombang Rawalele Pak. Baik, silahkan. Rawalele di mana tuh? Bogor? Uh, oh, Jakarta. Silahkan. Eh, Masya Allah. Masya Allah, baik. Iya. Pak Abdul Waris tadi mendengarkan bacaan yang dibaca ah Satria sebelum Antum? Dengar, Pak. Dengar ya? Antum tahu eh, Darskam? Pelajaran keberapa itu? Uh, ah, Adar Susabi. Adar Susabi. Ya? Antum tadi ikuti ya bacaannya ya. Hmm. Taib. Antum ikuti bacaannya atau tidak tadi? Uh, ikutin Ustaz. Taib. Kalau gitu masih berkaitan yang dibaca Asatri tadi. Siap. Hmm. Apa kita pilih dialog yang lain? Boleh, tet. Yang mana nih? Yang Lanjutkan tadi soal yang tadi, soal ya. Boleh, boleh. Taib. Mudah insya Allah. Pak Abdul Waris, di bacaan yang dibaca Satria tadi, ada beberapa kata benda yang jamak. Ada beberapa kata benda yang jamak. Antum paham kata benda jamak, Pak Abdul Haris? Hmm, paham, Ustaz. Paham. Antum sebutkan tiga uh, kata benda jamak yang ada di dialog yang barusan dibaca tadi. Hmm, suhufu. Pertama, as-suhuf, sahih, as bagus. Ada lagi yang lain? Nah, satu saja, satu lagi. Tidak apa, satu lagi. Idaatin. Idaatin, sahih, sahih. As-suhuf jama' mufradnya apa itu, Pak Abdul Waris? Nah, mufradnya so sohafa itu. Hah? Sahafa. Sahafa atau sahifa? Eh, sohifa. Sohifa, Nah, kalau as-sahafa lain lagi. Hmm. As-suhuf jama' dari as-sahifah. Wadih, jelas Pak Abdul Aris? Jelas, Taib. Baik. atin tadi, at. Itu bagaimana mufradnya? Bagaimana tunggalnya? Mufradnya idza'atun, Bang. Nah, sahih di kalimat yang sebelumnya ada penjelasan tentang mufradnya. Baik. Syukron Pak eh, Abdul Aris. Satu lagi Pak Abdul Aris. Hmm. Uh, di dialog yang dibaca tadi ada beberapa kata kerja Tolong sebutkan beberapa kata kerja tersebut Pak Abdul Waris. Kata kerja fi'il madi Nah, fadal, fadal sebutkan. Hmm, zahabtum. Yang pertama zahabtum. Taib. Yang kedua? Yang kedua taibna. Sahih. Bisa sebutkan satu lagi? Qaratum. Qaratum mumtaz, mumtaz. Bisa sebutkan fi'il mudhari'nya Pak Abdul Waris? Ini semua fi'il madhi tadi kan? Hmm, zahaba yazhabu. Mumtaz. Terus. Ah, Laiba. Qara'a yaqra'u. Jahid. Laiba. Hmm. Laiba yal'abu. Ya Mumtaz. Satu lagi. Fa fahima atau sami'a? Sami'a. Ah, fahima yafhamu. Fahima yafhamu. Sami'a? Sami'a yas'amu. Yasma'u. Yasma'u. Taib. Pak Abdul Aris, siap? Soal yang lain? Hmm, siap, siap. Taib. Pak Abdul Aziz, tolong masukkan beberapa kata yang Anda sebutkan uh, setelah ini dalam kalimat sempurna. Siap, Pak Abdul Aziz? Siap, tidak Baik. Masukkan kata misalnya uh, al-usbu'ul Madi, Al-usbu'ul Madi Dalam kalimat sempurna. Nah. Laibna kurata salati fil usbu'il madi. Mumtaz, mumtaz, fil usbu'il madi. Bisa diterjemahkan Pak Abdul Waris? Kami bermain uh, bola basket pada minggu yang lalu. Mumtaz, mumtaz. Kalimat berikutnya. Kuratal qadam. Kuratal kuratul qadam. Nah, mana kuratul qadam? Uh, sepak bola. tadi. Mumtaz. Nah, ter, uh, nah, nah Laibnal yawma quratal qadam. Mumtaz. La yakfi, yakfi. Sudah betul itu. Laibnal yawma quratal qadam itu kalimat sempurna sudah. Terjemahkan. Kami bermain pada hari ini sepak bola. Mumtaz, mumtaz. Satu lagi Pak Abdul siap? Hmm, siap, siap. Baik. Masukkan dalam kalimat eh, kata qara'a. Qara'a. Qara'tul Quran al yawm Mumtaz. Qara'tul Quran al yawm Terjem. Terjemahkan aku telah membaca Al membaca Al-Quran pada hari ini. Mumtaz, mumtaz. Syukuran, Pak Abdul Aziz. Masya Allah, semua jawaban sebagian besar antum bisa jawab. Alhamdulillah. Syukuran. Jazakallah khair. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jazakallah khair kepada Pak Abdul Aziz di uh, Rawalele. Dan kita berikan kesempatan berikutnya saja ya, untuk nah, aku terha, bagi para pendengar saja kita akan rehat sejenak jangan kemana-mana tetap bersama kami dalam kajian ilmiah Bimbingan bahasa Arab untuk pemula dalam pembahasan kitab Durusul Lughah dan kita akan rehat sejenak. Eh, kita ikuti beberapa fatwa ulama berikut ini. Dari bumi Cilengsi mengudara. Roja, Roja, Roja, Radio Dakwah Alusina Wal Jamaah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat Kami telah meninggalkan sholat. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, Ya Allah ampuni dosanya, Ya Allah berikan taubat kepadanya. Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah. Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'ala al munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik yaitu salat isya dan salat fajar. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rob kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan. Roja Radio Dakwah Ahlussunnah Wal القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Kembali bersama Anda pada kesempatan malam ini dalam kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab dan masih dalam uh, ujian kita syafahi atau ujian lisan bagi para pendengar roja yang mungkin baru bergabung bersama kami silahkan kami berikan kesempatan untuk dua atau tiga orang penelpon dalam ujian syafahi ini dari bab 1 sampai dengan bab 10 jilid yang kedua dan kita buka uh, layanan telepon kami di 0218236543 silahkan dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa sampaikan di 0819 896543 dengan format nama, alamat, kemudian pertanyaan. Baik, kita angkat telepon selanjutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa umur di mana? Eh, Ummu Masito di Lenteng Agung. Baik. Allah, kifalik ya Ummu Masito? Alhamdulillah bi Baik, Baik, eh, Ummu Masito tafadhali eh, iftahi safha تسعة وخمسون تسعة وخمسون Pun khamsun. halaman berapa itu Ummu Masyitah? Sit- Tis'atun wa khamsun. Ya, 59. طيب Ya. تفضل تفضلي اقرأي Ad-darsu tasiya. نعم ثم ترجم Pelajaran ke-9. طيب Dakhalal mudarrisul fasla Nah. wajada fihi khamsata asaro taliban faqat. Nah. Guru masuk kelas. Nah. Dan di kelas menemukan 15 murid saja. Baik. Nanti mau ngecilin radio. Fadal, tafadali. Halo. Nah. Fakola lahum. Uh, Fakola guru berkata lahum. Nah. Eh, pada Taliban. Nah. Aina tulabul jududul al-khamsatu alladzina ja'u amsi. Nah. Kemana murid-murid yang baru yang 15 itu? Hmm, yang ya. dah Al-khamsah. Yang berapa itu? Al-khamsah. Yang lima. Nah. Yang datang tadi sore. Amsi, amsi. Mana amsi? Kemarin, kemarin. Sahih, kemarin. Nah. Istamir. Uh, eh, Kala Abdullah. Nah. Abdullah berkata, Hadorul yauma wa, wa khoroju qoblal qalil. Nah. Mereka hadir hari ini dan mereka keluar keluar ke qabla qalil. Baru saja. Baru saja, sahih. Adunnu anahum dahabu ila mudir. Nah. Saya menyangka mereka pergi ke ruang guru. Sahih. Eh? Kurang? Al-Mudir? Ruang kepala sekolah. Sahih. Rojaat rojaat tulabu alkom tulabul kom kom satu bangda kolil. Nah. E, mereka kembali. Siapa yang kembali? Lima murid tadi nah. sebelum. Bangda kolil. Tidak lama lagi. Tidak lama kemudian. Ya tidak lama kemudian. Nah. Kola lahum mudarisu. Eh, guru <clears throat> eh, berkata, Pakola berkata lahum pada mereka, guru, guru berkata pada mereka. Nah. Aila mudiri zahab ya abnai. Nah. Apakah mereka ke ruang guru? Apakah mereka pergi ke ruang guru, wahai anak-anak? Nah. Qalu anak-anak berkata na'am dahabna ilaihi anana ma wajadna asma ana fil qaimati. Nah. Uh, ya, kami pergi ke, lu, ke ruang muzir nah. uh, karena kami karena sesungguhnya kami tidak menemukan nama-nama kami di buku daftar. Nah, di absen. Nah, sahih. Istamir. Ya. Satu lagi, satu tagar pagi ilmu. Jalasal mudarisu wakola. E, guru ber... Jalasa. Guru, guru duduk. Nah. Dan berkata, Akorok tum darsal amsi ya abnai. Nah, apakah kamu membaca pelajaran kemarin wahai anak-anakku? Nah. Kolatulabu, anak-anak berkata naam ya, qara'nahu wa katabnahu, wa hafidnahu. Kami membacanya dan kami menulisnya uh, dan kami menghafalnya. Qala mudarisu guru berkata, "Afahim tumuha?" Nah, afahim tumuhu. Afahim tumuhu. Hmm. Eh, apakah kamu paham? Apakah kalian? Apakah kalian paham? Memahaminya? memahaminya. Nah. Kolu na'am. Kolu berkata pula na'am ya. nahu. Fahim. nahu. Dayidan. Nah. nah. Kami memahaminya dengan baik. Nah. Ma ashala hada darsa. Nah. Apakah? Eh, ini pertanyaan atau bagaimana kamu? Hmm. Ma ashala. Eh, ma ashala Betapa mudahnya. Ini oh, takjub. Betapa mudahnya pelajaran ini. Ma'ashala hadad darsa. Betapa mudahnya pelajaran ini. Nah, taib. Syukran Umu. Cukup. Baik Umu Masyita. Uh, eh, sekarang beberapa pertanyaan. Uh, Musta'iddah Umu Masyita siap? InsyaAllah. Taib. Ya. Ajib. لا بس أجب عن الأسئلة الآتية Jawablah soal-soal berikut. Kam taliban wajadahul mudarrisu fil fasli kam taliban kam taliban mana kam taliban berapa murid wajadahul mudarrisu fil fasli ditemukan di dalam kelas nah eh, fil fasli khamsa Hah? fil fasli khamsa khamsa tulab khamsa lima lima murid sahih ya. lima murid ah yakin nama masjid lima murid saja ya dah kata afwan oh masjid kata afwan hamsata asyara taliban asyara taliban nah, silakan dibuka umu boleh dibuka bukunya ya nah Tadi kan di kalimat yang pertama umu baca kalau al-mudarrisul fasla wa wajada fihi khamsata asyara taliban faqat. Jadi ada berapa murid di kelas kamu? 15. Khamsata asyar. Labas, masih ada pertanyaan lain yang lain yang bisa dibaca dijawab. Baik. Uh, soal berikutnya. Aina dhahabat tullabul jududul khamsatu? Aina dhahabat tullabul jududul khamsatu? Aina dhahaba? Maman aina dhahaba? Pergi. Nah. Iya. Uh, ilal mudir. Ilal mudir, ya, sahih. Pertanyaan berikutnya, Umu. Limadha zahabu ilal mudir? Limadha zahabu ilal mudir? mana limadha? Kenapa? Nah, zahabu ilal mudir. ada. Uh, li'annana ma wajadna asma'ana fil qaimati. Nah, kalimatnya mungkin begini. Li'annahum hmm. ma wajadu asma'ahum fil qaimah. Nah, begitu Umu? Iya. Li annahum enggak enggak mungkin pakai nah Li annahum ma wajadu annahum ma wajadu asma'u asma'ahum asma'ahum fil Mumtaz, mumtaz. Berikutnya Umu, sahih atau khata? Sahih atau khata? Nama mana sahih atau khata? Sahih betul, khata salah. Baik. Nah, Dahaba at-tullabul jududu ila ghurfatin naumi. Saya khata. Khata. Sahih mada? dahaba. Dahaba ila Dahaba ila al-mudir. Dahaba ila al-mudir. Sahih. Nah. Nah. Berikutnya. Sahih atau khata? Masih masih saya atau khata? Dakhala al-mudarrisul fasla Dakhala al-mudarrisul fasla wa wajada fihi 20 طالبا ووجد فيه 20 طالبا صحيح أو خطأ Kata خطأ الصحيح ماذا dakhala mudarisul fasla wa wajada fihi khamsata asara taliban. Taib. Yang salah yang t- tadi yang salah apa itu? Ah, Di mana letak yang salah tadi? Yang salah <clears throat> Eh, ah, bilangan, bilangan jumlah, jumlah muridnya, baik. Umum siap pertanyaan berikutnya? Berkaitan dengan uh, kaidah nahwu. Siap Umum Masyita? Satu atau dua soal saja. Siap Umum? Uh, eh, tadi Umum baca khamsata asyara taliban. Khamsata asyara taliban. Ini uh, berkaitan dengan bab apa ini Umum? Khamsata asyara taliban. Al-ma'dud. Al-adat wal? Al-adat wal ma'dud. Sahih. Al-adat wal ma'dud. Yang mana al-adat dan yang mana al-ma'dud, Umu? Al-adat eh khamsah al-adat al-adat yang mana? Angka, angka. Angkanya yang mana angkanya? Khamsata. Khamsata saja? Khamsata asyara. Khamsata asyara. Aina al-ma'dud? Taliban. Taliban. Mumtaz. Satu lagi, Umu. Satu lagi. Eh, masukkan kata berikut ke dalam kalimat sempurna. Uh, Al-jududu. Al-jududu. Masukkan kata al-jududu dalam kalimat sempurna. atau kalimat lain um. kita berikan kalimat lain masukkan kalimat uh, eh, rojaah ke dalam kalimat sempurna rojaah <coughs> Raja'ah. Mana kamu? Pulang. Pulang, kembali. kembali. Nah, fadhal. Ana roja, ana raja'tu minal madrasati. Mumtaz. Ana raja'tu hmm. minal madrasati. Tarjim. Terjemahkan, Ummu. Saya kembali dari madrasah. Mumtaz. Syukron Ummu Masyito. Jazakallah khair. Alhamdulillah ada beberapa soal yang sebagian besar bisa dijawab. Alhamdulillah. Hmm. Syukron. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Muhammad di Lenteng Agung dan nilainya set. Eh, Jai jidan. Jai jidan. Nah. Jazakallah khair. Baik, kita berikan untuk satu orang penelpon terakhir pada kesempatan malam ini dalam ujian syafahi, ujian lisan. Dan kita berikan kesempatan bagi pendengar roja, Fadol di 0218236543. Dan ini merupakan ujian terakhir juga yang akan disampaikan dari ujian lisan. Insyaallah ujian tulis akan menyusul, Anda bisa dapatkan ujian uh, dalam bentuk tulisan di website Radio Roja dan insya Allah akan kita upload dalam waktu yang tidak lama lagi di uh, eh, radioroja.com dan kemudian untuk satu orang penelpon terakhir kita berikan kesempatan di 0218236543. Tafadhol, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa Umu di mana? Umu <laughs> Ihsan ya Allah, susah banget Mas. Umu Ihsan. Iya, baik. Uh, siap pemeriksaan? Iya, Mustaida? Taib. Tapi jangan ini cepat-cepat ya, soalnya saya uh, untuk speaking dan writingnya belum, uh, untuk mungkin apa uh, ini uh, mendengarnya belum terlalu ini jadi agak. Taib, labas, labas, labas, labas. Tepat tafadhali iftahi safha tis'atun wa Tis'atun wa Angka berapa itu Ummu Isan? Tis'atun wa situn. 69. Hah? 69. Baik. Tafadhali, ikrai. Iya. Darsul Asyir. Baik. Tarjim, itu tarjim. La tansa antu tarjim. Pelajaran ke-10. Baik. Zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da salatil fajri. Nah. Zahaba pergi Zakaria mengunjungi Hamid pada sholat setelah sholat subuh. Nah, liziarati untuk li hmm, untuk menziarah untuk berkunjung. Nah. Untuk berkunjung ke Hamid. Baik. Stamet, eh, walakinnahu, walakinnahu ma wajadahu fil baiti. Nah. Dan akan tetapi dia tidak menemukannya di rumah. Baik. Faqala li ibnihi li ibnihi faqala li ibnihi Musa berkata anak Musa, Aina Siapa yang berkata di sini, Umu? Uh, anak Musa. Faqala libnihi Musa. Faqala maka Ber berkatalah, berkatalah libnihi uh, eh, kepada anaknya. Kepada anaknya Musa. Kepada anaknya Musa. Berarti iya. siapa yang berkata di sini? Berarti Zakaria. Zakaria. Yang ditanya siapa? Uh, anak Musa. Anaknya, anaknya siapa? Anaknya Hamid. Anaknya Hamid. Umu oh, Namanya ya. siapa, Umu? Namanya Musa. Musa. Musa, nah, nah, taib. Terus? Eh, zahaba ila suq. Aina? Aina abuka? Nah. Di mana bapakmu? Nah. Zahaba ila suki. Dia pergi ke <coughs> pasar. Nah. Ayat habu ila suki kulayom. Nah. Apakah dia pergi ke pasar setiap hari? Taib. Naam, yazhabu daiman. Ya, dia pergi setiap hari. Daiman? Dia pergi dia selalu pergi selalu pergi ila suq ila ila suq ke pasar ba'da salatil fajri setelah salat subuh. Taib. Mata yarji'u minas suki kapan dia kembali dari pasar? Taib. Yarji'u fi sa'ati sabi'ah. Dia kembali pada jam 7. Taib. Wa ahyanan dan kadang-kadang fi sa'ati saminah. Kadang-kadang dia Eh, kembali pada jam 8. Sahih. Mada yaf'alu fil baiti? Apakah dia Mada yaf'al? Uh, apa sih ini? Apakah dia apa yang dikerjakan? Apakah yang apakah yang di apa yang dia kerjakan di rumah? Sahih. Uh, yaqra'u suhuf dia membaca koran. Nah. Wa yasma'ul akhbara. Nah. Dan dia mendengarkan radio berita-berita di radio min minal izaat minal mendengarkan al akhbar mana al akhbar al akhbar berita nah berita-berita minal izaa izaatin nah Atin, ya? minal izaati minal izaati dari siaran radio taib syukran umu Isan cukup sekarang al-an al-as'ilah sekarang pertanyaan-pertanyaannya siap umu kita akan pelan-pelan insyaallah أجب عن الأسئلة الآتية ما معنى أجب عن الأسئلة الآتية uh, آه، لا pertanyaan-pertanyaan berikut طيب السؤال الأول أين ذهب زكريا بعد صلاة الفجر أين ذهب زكريا بعد صلاة الفجر آه، ذهب زكريا Ba'da salatir fajri ila suki. Ila suq? Ila suq. Ke pasar. Jadi Zakaria ke pasar. Ba'da salatir fajri. Yakin Ummu Aisan? <laughs> dibuka, dibuka dialognya Aisan. Tafadhol, boleh. Boleh dibuka dialog yang kita baca tadi. Uh-uh. Silakan dilihat. Pertanyaan anak ulang pertanyaannya sekali lagi. Anak ulang pertanyaannya. Nah. Aina, mana Aina? Di mana? Zahaba Zakaria. Pergi Zakaria. Ba'da salatil fajri. Setelah salat subuh. Nah, mana Zakaria pergi? Ke pasar Salah. Kemana? Uh, ila ila zahaba Zakaria ila Baiti Hamid. Oh, Baiti Hamid. Ila Baiti? Ila Baiti Hamid. Ila Baiti Hamid. Kemana perginya Zakaria? Hamid. Sahih. Uh, hal. Pertanyaan berikutnya, Umum Siap? Hal. Mana hal? Atau A? Apakah? awajada Zakaria hamidan fil bait? Apakah Zakaria ber bertemu dengan uh, Hamid di rumah? Gitu? Naam. Naam atau la? Uh, Jawabannya naam atau la? La. La. Naam, sahih la. Tidak ketemu. Be Tidak betul ketemu. kan? Sahih, betul. Idan pertanyaan berikutnya, man wajada man wajadahu fil bait? Man wajadahu fil bait? Siapa yang dia temukan di rumahnya? Eh, Ibnu Ibnu Musa. Ibnu Ibnu Ibnu Hamid apa Ibnu Musa? Ibnu Musa. Ibnu Musa, anaknya Musa. Anaknya Musa. Hmm, siapa man hada Musa? Siapa Musa ini kalau begitu Ummu Isan? <laughs> anaknya siapa ini? Musa. Anaknya Hamid. Musa. Uh, anaknya Hamid. Ibnu Hamid. Nah, Ibnu Hamid. Ibnu Hamid yang bernama Musa. Nah, Pak Faim ti? Maisan? Nah, <laughs> agak sedikit ngejelimat Ummu Maisan, tapi ini penting. Nah, labas, labas. Masih ada soal-soal lain. Iya, iya. Soal berikutnya, Ummu Insya Allah yang yang mudah Insya Allah. Aina zahaba Musa ba'da salatil fajri? Aina zahaba Musa? Atau ila aina zahaba Musa? Musa ya? Ba'da salatil fajri? Tadi eh, Zakaria, sekarang Musa. Zahaba ila suki. Zahaba ila suk, sahih, ahsan. Sekarang sahih al khata. Siap, Ummu Isan? Ya, sahih al khata. Uh, eh, Musa pahami baik-baik Musa ibnu Hamidin. <laughs> Gitu, sahih al khata. Musa ibnu Hamidin. Sahih al khata. Sahih. Sahih. Musa anaknya Hamid. Hamid. Idan Hamidun Abu Musa. Sahih atau khata? Hamidun uh, Abu Musa. Sahih. Sahih. Nah. Taib, uh, masih sahih atau khata? Muisan. Uh, eh, yarji'u atau uh, yadhabu Musa ila suki daiman. Yadhabu Musa ila suki daiman. Yadhabu Musa ila suki daiman. Sahih atau khata? Sahih, sahih. sahih. Satu lagi Mu, masih sahih atau khata. Yarji'u Musa ilal baiti fis sa'ati sabi'ati. Yarji'u Musa ilal baiti fis sa'ati sabi'ati, ha? Khata atau sahih? Sabi'ati. Ha? Sahih atau khata? Fis sa'ati sabi'ati. Yarji'u Musa ilal baiti fis sa'ati sabi'ati. Sahih atau khata? Sahih. as Khata. Ah, sahih ada yang benar apa? Ah, fi saati saminah. Fi saati Nah, lihat lihat umum kalimatnya. Yarji'u fi saati sabi'ah hmm. wa ahyanan Fisa'ati saati Jadi Musa kembali pada jam 7 dan kadang-kadang jam 8. Sehingga kalau tadi Anda tanya, saya khata tadi pertanyaan Anda. Sahih. Sahih. Ahsan. Siap, Umu yang lainnya soal masalah berkaitan dengan nahwu sekarang. Siap, Umu? Iya. Baik. Apa uh, di sini tadi disebutkan beberapa kata kerja umum? Hmm. Tolong sebutkan beberapa kata kerja yang disebutkan di sini. Eh. Misalnya apa? Uh, zahaba apalagi? Uh, ini jenisnya apa zahaba ini? Uh, Jenis fiilnya uh, apa ini? Fiil madhi. Baik, hmm. terus. yarji'u mudore. Yarji'u mudore. Yaf'al mudore. Yaf'al mudore. Satu lagi. lagi? Satu lagi yang terakhir. Yadhab, yarji', yaf'al, yaqra. يقرأ يقرأ أليس كذلك؟ يقرأ يا. طيب آه في الماضي dari يقرأ bagaimana kamu? آه قرأ قرأ ممتاز آه يقرأ الصحف الصحف di sini eh, mengapa dia mansub? Eh, maf'ulun. Maf'ulun? B. B. Mansubnya dengan apa ini? Tanda nasabnya apa? Fathah. Fathah. Ya as sahih. Umu eh, satu lagi soalnya. Bisa mau nah, Siap? Uh, buat kalimat sempurna dari kata uh, ahyanan. Ahyanan. Ahyanan. Nah, dari kalimat sendiri Umu Isan ya. Bukan dari ambil dari dialog, dari kata sendiri. Ahyanan kadang-kadang. Sahih. Uh, ahyanan itu selalu di akhir kata apa ini Kan? Bisa di depan, bisa di bisa, uh, iya. tengah, bisa di akhir. Kan kayak hal itu hal lain ya. Nah. Eh, eh, ahyanan Ustaz kadang-kadang nah. uh, qara'tul Qur'ana uh, ahyanan. Ahyanan. Nah, sudah? Hah? Atau ada tambahan lagi yang lain? Cukup begitu. Qara'tul Qur'an ahyanan sahih. Nah, itu udah kalimat sempurna sudah. Oh, iya, nah. Iya. Satu lagi umum. Sekarang kalau tadi ahyanan sekarang daiman. Sekarang Daiman. Satu lagi, masukkan kata daiman dalam da kalimat sempurna. Ya, Kebalikan dari ahyanan. Kalau ahyanan kadang-kadang daiman uh, selalu. Selalu. Nah, ahsan. Uh, ana qara'atul Qur'ana uh, daiman. Ana Quran Qur'ana daiman. Saya selalu membaca Al-Qur'an. Al Tadi sebenarnya Umu bilang kadang-kadang, sekarang selalu. Tak bas. Nah, <laughs> Syukuran Om Ihsan, jazakallah khair, barakallah fikum. Alhamdulillah, ya, sebagian ya, besar bisa dijawab. Alhamdulillah, iya. Artinya nah. saya untuk membaca, untuk pikirnya bisa selama dari awal pertama itu kan. Ya. Saya, dari kata haza aja saya belum bisa setelah setelah belajar di roja. Alhamdulillah. Oh, masya Allah, ya, masya Allah. Alhamdulillah ini masya Allah. perkembangan. Alhamdulillah. Ya, tapi untuk ini aja untuk listening dan rutinnya yang belum tas. Tapi labas, labas. Insya Allah bertahap terus insya Allah. Di takhasus insya Allah. Insya Allah kita tunggu insya Allah. Ya, kita tunggu. Apaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Om Ihsan dan juga eh, terima kasih banyak atas komentar dan masukannya bagi kita dalam pembelajaran Radio Roja dalam bahasa Arab ya. ya. Dan kemudian saat ini merupakan terakhir ya terakhir ke ya. enam ya. ikhtibar syafahi nanti insya Allah minggu depan ikhtibar tahriri insya Allah Taip, dan sebelum kita tutup ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat mungkin yang kita akan ajukan ya Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi dari Ima di Mekarsari. Bagaimana bahasa Arabnya dari siapa Ustaz? Dari siapa? Min man. Min man atau mimman. Nah, dari Baik. siapa? Kalau kita berikan dalam satu jumlah mufidah mungkin Ustaz. Uh, taib. Mimman hadhil hadaya, misalnya mimman hadhil hadaya. Hmm. Dari siapa eh, hadiah-hadiah ini? Nah. Baik. <clears throat> Yang berikutnya. Nah. Tadi dalam pertanyaan, bukankah yang pergi ke pasar adalah Hamid bukan Musa? Aina? Uh, dalam soal yang disampaikan. Nah, betul. Yang pergi adalah Hamid. Taip. Bukan Musa. Lalu bukan kenapa? Musa demikian. Ya mungkin tidak dengar dengan baik. Oh, nah. ada salah paham sepertinya Baik. yang mengirim SMS tadi. Nah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa perbedaan uh, kita lihat di latihan 9 nomor 5, set. Eh, kami ulangi kembali pertanyaannya. Apa perbedaan kasaro dengan kasaro di tasdid huruf sinnya? Nah. Seperti pada latihan nomor 9 di halaman 66. Nah. Apa perbedaan kasaro dengan kasaro? Sahih. Dengan di tasdid huruf sinnya pada Sahih. halaman 66. Sahih. Nah. Uh, penambahan tasdid itu menunjukkan uh, mubalaghah. Contoh seperti kotala dengan qattala. Kotala membunuh, kotala e, eh, membunuh dan lebih dari itu. Nah, jadi kalau di sini kasara e, pecah, kalau kasara memecahkan. Hmm, kalau kasara pecah, kalau kasara dengan tasdid artinya memecahkan. Nah, wallahu alam bisawab. Dan ada penambahan satu huruf juga dan merubah arti juga ya? Sahih, penambahan huruf, penambahan harokat, eh, perubahan harokat juga merubah makna. Nah. <clears throat> Baik, kita angkat kembali dari penanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fika Ustaz, bagaimanakah caranya agar kita bisa memiliki kosakata yang banyak? Agar antum memiliki kosakata yang banyak, sebenarnya simpel saja. Ya. Antum ikuti pelajaran ini dan antum uh, selalu murajah, selalu mengulang pelajaran. Ini penting. Karena dengan mengulang pelajaran ini antum akan mengulang kosakata yang sudah kita bahas. Dan ketika antum mengulang, ini uh, akhirnya menguatkan hafalan. Ya, tanpa sengaja, kalau antum rutin mengulang-ulang pelajaran yang kita pelajari di Radio Roja ini, maka tanpa sengaja antum nanti akan uh, hafal kosakata-kosakata yang sudah dibaca. Setiap bab yang kita lewati eh, dan semakin banyak bab yang kita lewati itu semakin banyak kosakata yang kita dapatkan. Dan kosakata itu tidak akan antum ingat dengan baik kecuali kalau antum merojaah. Maka uh, simpel saja untuk untuk antum agar antum mempunyai uh, bekal kosakata yang banyak mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari. Ini ini bekal yang yang luar biasa insya Allah. Ini satu hal yang simpel sebenarnya. Tapi kalau antum lakukan ini akan akan men, me, me, membekali antum dengan kosakata-kosakata yang sudah kita bahas. Nah, wallahu a'lam Baik, eh, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Dan ini adalah uh, kesempatan terakhir kita memberikan untuk ujian uh, lisan. Dan mudah-mudahan uh, pekan depan kita sudah bisa apa me memberikan uh, ujian tertulis bagi ikhwan dan akhwat dan ini nanti akan dibahas secara teknisnya pada kesempatan akan datang. Demikian dari ana jika benar maka datang dari Allah Tabaraka wa taala <clears throat> dan jika salah maka datang dari saya dan dari syaitan dan saya memohon ampun atas segala kesalahan. Subhana bihamdik, ya an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.